warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya mau tanya, jika ada seorang suami istri yang tidak punya anak dan punya harta bersama karena usaha merintis bersama dan istrinya meninggal dunia, bagaimana cara membagi warisnya? Apakah harus dibagi dua? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada masalah suami istri, tidak ada istilah gono gini itu. Hakmu adalah hakmu wahai istri, hakmu adalah hakmu wahai para suami. Islam menjaga hak. Kalau seorang istri punya harta miliknya sendiri, ya miliknya sendiri. Bukan berarti langsung dipotong berdua dengan suami atau suami. Seorang suami menikah dengan seorang perempuan punya tanah satu hektar. Besok cerai, ya tanah satu hektar tetap miliknya seorang suami. Bukan langsung dipotong separuh. Gono gini tidak ada. Di dalam Islam gono gini tidak ada. Akan tapi jika ada seorang suami istri yang ada kesepakatan bekerja bersama, ya, bekerja bersama, bekerja bersama, ikatan ya. Kalau tidak ada ikatan kerja bersama, maka sifatnya seorang istri adalah membantu seorang suami. Sebab pada hakikatnya seorang istri adalah menjadi uh, apa namanya, ngurusi di rumahnya. Kerjaan istri itu dibuat oleh Allah seindah mungkin. Tidak harus berurusan dengan Karyawan tidak harus berurusan dengan terik matahari, tidak harus berurusan dengan dengan lumpur, tidak harus berurusan dengan petir. Tapi seorang istri kerjanya adalah di rumah. Aslinya semacam itu. Resikonya kecil seorang istri. Karena Allah sayang kepada wanita. Tapi seorang suami resikonya adalah berat. Di pinggir jalan. Urusan dengan orang. Terik matahari. Hujan. Lumpur. Macam-macam. Mobil macet segala macam. Itu para suami itu. Sehingga fungsi seorang istri dalam hal ini adalah membantu seorang suami. Sehingga sifatnya membantu dan dia berhak mendapatkan kasih sayang dari seorang suami. Kasih sayangnya ya maksimal dong seorang suami yang mencintai istrinya. Dari nafkah, kebutuhannya dipenuhi dan seterusnya. Ini adalah seorang istri. Dan seenak-enaknya wanita adalah yang ada di dalam Islam. Kemudian masalah apa yang dikerjakan jika memang tidak ada kesepakatan ini sebagai kerja bersama, maka tergantung itu adalah milik siapa semula mungkin usaha adalah milik seorang istri tapi ikrar seorang suami membantu ya membantu sifatnya atau usaha seorang suami istri membantu ya miliknya sang suami sebab kok idahnya semua orang yang berakal jika bekerja di tempatnya seseorang jika tidak ada akad itu artinya gratis Anda tiba-tiba masuk ke rumahnya seseorang, Pak, saya mau bantu-bantu. Oh iya bantu, nggak ada akad kan? Ya gratis, nggak usah digaji. Kecuali anak kecil bersama kita tiba-tiba kerja, karena akalnya, karena anak kecil belum bisa membuat satu transaksi. Anak kecil yang sama. Makanya kalau kita memperkerjakan anak kecil, biarpun tidak ada transaksi, maka kita wajib memberinya. Tapi kalau orang tua tiba-tiba orang yang sudah berakal kok bekerja gratis. Makanya kalau saya naik becak itu aslinya gratis makanya saya kalau naik becak harus ada hitung-hitungannya loh berapa enggak enggak enggak oh, kalau karena dia adalah orang berakal dan dengan seperti itu sebenarnya untuk keindahan coba dinaikin sedikit pusing kan waktu naik becak jadi harus ada kesepakatan oh enggak usah gampang terlalu oh, enggak saya enggak mau saya ngomong saya tukang becak tukang angkat-angkat di stasiun enggak bisa karena enggak jelas nanti pokoknya kok idahnya jika ada orang berakal. kalau anda bekerja di tempatnya seseorang lah kok tanpa ada akad itu artinya gratis Anda nah, gratis, nggak ada akad. Karena Anda berakal. Kalau Anda butuh gaji, Anda harus ada akad. Berapa? Saya akan kerja di mahmu berapa? Mungkin dia tidak butuh pekerjaan. Seenaknya saya tiba-tiba kerja akhir akhir bulan minta gaji lu. Nah, so, enggak, saya enggak, enggak, enggak nyuruh ente kerja kok. Nah, tapi kan tahu diri dong loh. Tahu diri ente, anak enggak butuh kerjaan ente kerja tiba-tiba ente bersihin rumput, ini ini. Siapa yang nyuruh kan? Enggak bisa dipaksa untuk membayarnya enggak bisa. Karena indah dalam syariat harus ada akad transaksi. Kemudian setelah suami meninggal, lalu suami sudah meninggal kok. Suaminya tidak akan menuntut lagi. Apa istri meninggal misalnya, bagaimana pembagiannya? Ya tinggal dikembalikan kepada itu milik siapa. Kalau miliknya sang suami, maka kalau istri meninggal dunia, kalau ternyata semuanya itu milik sang suami, ya istri tidak punya peninggalan. Kalau ternyata itu adalah miliknya sang istri, maka suami mewarisi. Selebihnya diwarisi oleh saudaranya kalau ada. Suami langsung ngambil separuh daripada harta. Selebihnya adalah dia punya saudara atau tidak. Memang tidak punya anak, sebab saudara juga mewarisi. Mungkin ibunya, mungkin kakeknya. Jadi seperti itu kasusnya. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini sering terjadi bahkan seorang istri kadang cuman kadang-kadang tidak dicermati tujuannya apa kalau tujuannya hanya tamak kepada dunia ini awal musibah seorang ibu itu bertanya seorang ibu suaminya meninggal dunia punya anak dua seorang ibu suaminya meninggal dunia punya anak dua sampai datang ke sini tanya meminta gono gini anaknya satu lagi satu perempuan Suaminya meninggal dunia akhirnya tanya, "Buya, harta suami saya kan kerja dengan saya." Oh ya, terus. Setelah suami saya meninggal itu gimana pembagian warisnya itu? Apakah separuh diberikan ke saya dulu atau bagaimana? Siapa yang mau mewarisi? Punya anak, punya anak dua. Anaknya dari ibu juga. Ya, anak saya dua dengan suami saya itu. Ajib. Aneh, berarti dia mau rebutan dengan anaknya kan? Tidak masuk akal, otaknya itu ada di mana ini ibu ini? Kok masih mikir begitu loh? Semestinya selesai dia mendapatkan bagian seperdelapan karena suaminya punya anak. Seperdelapan karena suaminya punya anak. Seperdelapan adalah rezeki nomblok. Selebihnya dikasihkan anak lidzakari mitsul hadil unthayain. Lah kok mau dipotong dulu bagian anaknya mau tak ambil dulu nih. <laughs> Dia tidak sadar kalau dia juga mengambil milik anaknya nanti. Keunikan-keunikan urusan waris itu semuanya adalah kembali kepada hatinya yang tidak benar. Baik, urusan waris tolong yang perlu tanamkan adalah keinsyafan kalau urusan membagi waris adalah ilmu 24 jam bahkan sekarang ilmu gampang adanya komputer tek tek tek, tek beres tapi yang menjadi masalah bukan itu. Akan tapi menjadi masalah adalah keinsyafat untuk membagi waris dengan benar. Jangan tamak kepada sesuatu yang bukan milik kita. Hati-hati. Segala yang bukan milik kita akan haram dan haram akan menjadikan keras hati kita. Dan kekerasan hati menjauhkan kita susah menerima kebenaran. Dan jauhkannya orang dari kebenaran jauh dari Allah dan jauh dari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab.